Rab alam semesta. Zat satu-satunya zat yang maha terpuji. Satu-satunya zat yang layak untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih pantas untuk memuji zatnya sendiri. Kita sebagai hambanya tidak akan pernah mampu mengumpulkan pujian-pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anta kama athnaita ala nafsi la uhsi thanaan alaik engkau lah zat yang lebih pantas untuk memuji zatmu ya Allah dan saya tidak bisa mengumpulkan pujian-pujian yang pantas dan layak untuk segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam atas nikmat iman atas nikmat hidayah, atas nikmat sunnah yang ini adalah nikmat-nikmat agung, nikmat-nikmat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkan yang hanya di yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Hak ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dia membiarkan tersesat siapa yang dia dikehendaki, yang dia kehendaki. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada beliau innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa semau-maunya sendiri untuk memberikan hidayah kepada. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, memberikan petunjuknya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada agar hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ditunjukkan kepada kita pintu-pintu kebenaran, pintu-pintu ilmu agar terbuka bagi kita dari segala kegelapan-kegelapan kebodohan yang ada di hati kita ini. Allah menggantikannya dengan cahaya ilmu, cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membukakan taufik dan hidayahnya agar memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Serta menjaga hidayah ini di dalam diri kita terus menerus seumur hidup kita. Sampai kelak kita diwafatkan dalam keadaan di atas hidayah tersebut. Di atas al mustaqim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan hidup manusia berakhir dengan kematian seberapapun panjang usia seseorang pasti dia akan bertemu dengan ajalnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap jiwa yang hidup pasti merasakan kena kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti merasakan kematian. Siapapun dia. Siapapun dia, dia akan dijemput dengan kematian. Apakah itu manusia ataukah jin, bahkan para malaikat sekalipun. Para malaikat sekalipun. فإذا نفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله sebagaimana di akhir surat Az-Zumar Ketika ditiupnya sangkakala, maka matilah segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dalam hadis sangkakala dalam hadis sur yang panjang disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malakul maut untuk mematikan semuanya yang di langit dan di bumi. Mungkin Pekerjaan paling sibuknya malakul maut adalah pada hari itu. Mematikan semua yang di langit, semua yang di bumi. Sehingga bahkan malaikat peniup sangkakala pun dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kemudian Allah bertanya kepada malakul maut, "Wahai malakul maut, siapa yang tersisa?" Malakul maut mengatakan balik baqita antal hayyul ladzi la yamut. Tersisa engkau ya Allah yang maha hidup yang tidak ada yang tidak akan mati. Thumma Jibril, thumma Mikail, thumma ana. Ada Jibril, ada Mikail dan aku. Maka Allah berfirman, "Falyamut Jibril wa Mikail." Hendaklah Jibril dan Mikail pun mati. Sehingga Arsh bertanya, Ya Allah, Jibril, Mikail mati, Ya Allah. Aku telah menetapkan ketetapanku. Bahwa segala sesuatu di alam semesta, di langit dan di bumi, itu fana. Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu binasa, kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimatikanlah Jibril dan Mikail. Sehingga kemudian Allah bertanya, siapa yang tersisa? Maka malakul maut mengatakan, Bakita antal hayyul ladzi la yamut, wa ana. Tersisa engkau yang maha hidup dan tidak mati, ya Allah, dan aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Faltamu anta. Matilah engkau. Hatta malakul maut pun mati. Artinya ikhwatul iman bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan fananya segala sesuatu. Ada sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya segala sesuatu sehingga ketika segala sesuatu sudah fahamidatis samawati wal maka reduplah segala sesuatu kehidupan di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada suara, tidak ada apa maka Allah berseru, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapakah yang memiliki kekuasaan dan kerajaan pada hari ini? Allah menyeru, semua di langit, semua di bumi sudah tidak ada lagi kehidupan. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Hanya Allah satu-satunya. Maka kemudian mulailah prosesi pembangkitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat perjalanan hidup kita bahwa kita dimulai terlahir di muka bumi dalam keadaan dhaif, lemah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya apa. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu apa. Tidak selembar benang pun kita bawa. Tidak satu huruf pun kita hafal. Betul-betul kosong. Kemudian Allah tumbuhkan kita di masa sampai dari masa kanak-kanak sampai remaja sebagian kita lebih banyak menghabiskan waktu itu dengan kejahiliaan, kesia sia Maka orang-orang tua yang faqih, yang berilmu, yang memahami bagaimana mendidik anak-anaknya, mereka mengetahui sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dalam mendidik anak-anak mereka. Dia mendidik anak sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surat-surat Luqman dan yang lain. Bahwa masa anak-anak adalah masa untuk pendidikan. Pendidikan akhlak, pendidikan akidah. Maka pada saat itu diarahkan anak ini untuk belajar untuk memperbaiki akhlaknya, untuk memperbaiki akidahnya, untuk berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, berakhlak dan akhlak berakidah dengan akidah yang sahihah dikenalkan akan Allah Rabbnya dikenalkan akan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenalkan dengan dinul Islam dan dibiasakan dengan itu karena masa kecil masa paling mudahnya mereka menghafal mempelajari maka ditanamkanlah nilai-nilai itu sejak kecil setelah dia menginjak masa remaja menambah lagi tanggung jawabnya. Karena di situ dia sudah mengenal syahwat. Di saat remaja ini sudah mulai mengenal syahwat. Maka di samping dia menuntut ilmu dan memperbaiki akhlak dan perilakunya, juga ada tambahan tanggung jawab untuk bagaimana dia mengatakan syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian setelah dia menginjak dewasa, mulai dia memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, maka ada tanggung jawabnya sendiri di masa-masa itu. Menegakkan tanggung jawabnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang telah dititipkan, diamanahkan kepadanya. Seorang suami adalah pemimpin untuk rumah tangganya, seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Demikian seterusnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai seseorang ini berada di puncak kemapanan, kekuatannya, ya secara ilmu kedokteran manusia itu secara dikatakan sempurna secara fisiknya dan yang lain sebagainya adalah di usia 30 tahun. Menginjak usia plus 30 plus 31 dan mulai berkurang segala sesuatunya. Namun di dalam syariat ada toleransi. Toleransinya ini adalah sampai usia 40 tahun. Seseorang mulai menanjak terus hidupnya ini sampai usia 40 tahun dan di saat titik 40 tahun hitungan kamaria bukan syamsiah ya hanya hitungan kamaria bukan syamsiah bisa terpautnya adalah kurang lebih dua tahunan jadi ya, yang sudah 38 saat ini bisa jadi sudah 40 dalam hitungan kamariah. Karena hitungan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi usia 40 tahun adalah bukan hitungan syamsiah tapi hitungan kamariah. Disitulah sempurnaan akal dan yang lain sebagainya. Kebijaksanaan seseorang ketika di puncak 40 tahun ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir seorang yang muslim yang bijak seorang muslim yang berakal dia sudah menyadari bahwa dia sudah di puncak puncak usianya kalau sudah di puncak sebentar lagi mau kemana turun dia akan turun turunnya ini ke akhirat tempat turunnya ini imma ke jannah atau innar, ke surga atau ke neraka. Maka beliau menyampaikan ketika sudah usia 40 tahun itu maka orientasi hidupnya janganlah ada lagi orientasi dunia. Subhanallah. Banyak yang telat sampai sekarang usia 50 plus masih mikir dunia. Karena belum cukup-cukup. Karena dunia tidak akan pernah cukup. Dunia tidak akan pernah cukup. Terlebih ketika kita kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah cukup. Namun bagi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan memberikan kecukupan. Dan jika Allah yang menanggung hidup seseorang, maka kita tidak perlu lagi bergantung hati kita melirik, menoleh, mencari kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diujak empat 40 tahun ini dia mulai meninjak turun. Maka biasanya masalah-masalah kesehatan itu muncul di 40 tahunan ke atas. Mulai uban mulai tumbuh. Ya. Kolesterol mulai nggak bisa terkontrol tensi darah tidak lagi bisa berkompromi seperti kemarin-kemarin. Ya, mulai merasakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda tidak fana. Anda tidak baka, tidak abadi. Anda adalah seorang hamba yang fana. Waktunya turun. Diingatkan oleh Allah akan masa penjemputan. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijemput. Terlebih usia 40 tahun ini jika usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70 tahun sebagaimana dalam sabdanya yang dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawazu dzalik usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melewati usia itu jika usia 40 ini sudah melewati separuh lebih dari jatah usia yang telah Allah anugerahkan kepada. Sudah lewat separuh. Kalau kita melewati separuh lebih usia kita ini tidak berasa. Nggak berasa ya, sudah 40 tahun. Nggak berasa sudah 50 tahun. Nggak berasa. Nggak berasa sudah malakul maut di depan mata kita. Tidak berasa. Ya. Kita jangan mengukur usia kita dengan usia orang lain. Seringkali kita mengukur usia kita kita proyeksikan dengan orang lain. Usia kamu berapa? 30 tahun, masih panjang. Saya sudah 60, begini. Tahu dari mana masih panjang? Tahu dari mana masa depanmu masih jauh? Tahu dari mana? Malakul maut nggak punya belas kasihan. Malakul maut di dalam mencabut nyawa seseorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan pasti melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Walaupun harus mencabut nyawa janin di dalam perut ibunya, malakul maut akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kasihan, kasih bayi ya Allah. Jangan dicabut nyawanya. Tidak. Malakul maut tidak punya belas kasihan di dalam mencabut nyawa seseorang. Masih belum siap, belum taubat ya Allah. Masih belum ini, itu, dan lain sebagainya. Malakul maut tidak memiliki belas kasihan tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Harusnya seorang hamba yang sudah menginjakkan kakinya di usia 60 tahun, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bonus-bonus usia tambahan yang telah Allah berikan tiap harinya. Bonus tambahan tiap hari yang Allah berikan kepadanya. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan bertaubat, kapan mau kembali kepada Allah Subhanahu Karena tiap hari adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepadanya agar dia mau beramal, beribadah, bertaubat, bersyukur, bersabar terhadap apa-apa yang dihadapi di kehidupan ini. Ketika dia menginjak usia 70 tahun, subhanallah, sudah usia ini dunia sudah merasa hamba. Ya. Sudah merasakan manis, nggak nyaman asin, sudah tidak enak lagi. Duduk, nggak nyaman, berbaring juga demikian, berjalan mulai terseok-seok dan lain sebagainya. Sudah mulai susah untuk menikmati hidup di dunia. Hambar segala sesuatunya. Dan jika masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai 80 tahun, maka di usia itu harus dia mulai sering-sering berpamitan kepada lingkungannya berpamitan kepada keluarganya, kerabatnya, meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya kepada mereka-mereka yang akan ditinggalkannya. Sepanjang apapun usia seorang hamba, pasti akan menemui titiknya berhenti. Dan semakin berakhir usia dunia, semakin pendek usia manusia. Kita membaca Al-Quran. Bagaimana perjalanan hidup Nabi-Nabi kita sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya panjang-panjang. Nuh Alaihi Salam berapa? 900, 1000 tahun. 950 tahun dalam dakwah. Allah Ada yang 10 persennya dari Nabi Nuh sini. Nah, 10 persen cuma 95. Ya, sudah lucu kalau usia segitu. Kalau masih ada. 10 persennya usia Nabi Nuh tidak ada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail anak pertamanya usia 86. Kalau tidak salah punya anak Ishak itu usia kurang lebih 114 tahun. Di 100 tahun lebih punya anak kedua Ishak. Namun kita kalau kita masih memiliki orang-orang tua yang seusia 80, 90, tanya kepada mereka yang didoakan, yang di dalam doanya apa yang diminta? Minta apa, Nek? Oke, minta apa dalam doanya? Minta rumah mewah, minta istri yang cantik, atau suami yang ganteng, masya Allah, atau minta apa? Minta harta yang berlimpah. Sebagian besar minta husnul khatimah. Mati yang baik. Minta kalau mati nggak ngerepotin keluarga. Rata-rata seperti itu. Ini suatu kepastian keniscayaan yang dihadapi oleh seorang hamba dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktiru min dzikri hadhimil lazzah Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan segala kenikmatan. Al-maut yaitu kematian. Fa innahu la yadhkuruhu fi dhiqin illa wasa'a wa ma yadhkuruhu fi si'atin illa dhayyaqahu. Karena seseorang yang banyak mengingat kematian sebetulnya bukan orang yang sedih, namun orang yang paling bahagia setiap orang yang banyak ketika dia mengingat kematian di saat dia lagi susah, lagi mengalami krisis dalam hidupnya, akan lapang hidupnya. Karena segala penderitaan yang dia hadapi saat ini tidak akan lebih dahsyat daripada penderitaan ketika rohnya ditarik dari jasadnya. Penderitaan dia apapun itu kehilangan harta, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kehilangan apapun yang dialami dalam kehidupan ini, saat ini yang dia rasakan tidak akan lebih dahsyat daripada terlepasnya ruhnya dari jasadnya. Maka akan lapang. Subhanallah. Ini tidak sebanding jika nanti ketika aku bertemu dengan malakul maut. Bagaimana aku nanti? ma dzakarahu fi si'atin illa dhayyaqahu. Dan tidaklah seorang mengingat kematian di saat dia lapang kecuali akan menahan dirinya, tidak sombong. Di puncak kejayaan, di puncak kekayaannya, di puncak kepemimpinan misalnya, dia ingat bahwa jabatan yang dia miliki ini kalau di istilahnya dalam istilah bahasa Arab kursi halak jabatan itu seperti kursi kursinya tukang cukur tukang potong rambut. Nikmat. Ya, kalau lagi dipotong rambut kita di salon ya atau dipotong rambut sambil dipijit-pijit enak. Tapi kalau kita pengen lama-lama bakal disingkirin sama tukang potong pinggir pak. Ada antrian yang lain mau potong rambut. Demikian pula jabatan. Seenak-enaknya duduk di sana, ada orang sesudah kita yang menanti untuk menggantikannya. Ketika seorang di puncak kejayaannya, di puncak ke kekayaannya, di puncak kepemimpinannya, dia sadar bahwa ini akan digantikan oleh yang lain dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, maka dia tidak akan takut apapun ketika memimpin kepemimpinannya itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modal terbesar untuk mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang berkah. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan manfaat di antara manfaat mengingat kematian sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daqqaq rahimahullah beliau mengatakan Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Akan dimuliakan dengan tiga perkara. Bagi siapa yang suka mengingat kematian. Yang pertama, segera bertaubat kepada Allah Kalau ingat mati, maka akan bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa. Kita manusia Siapapun dia, apapun jabatannya, pasti, pasti, pasti berbuat dosa. Setinggi apapun tingkat ketakwaan seorang hamba, pasti dia terjerumus dalam dosa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan ketakwaan kepada Allah yang semoga itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Mengingat Allah Mengingat kematian akan membuat menganugerahkan kepada hamba ini bergegas dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qanaatul qalb, hati yang qanaah. Hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Seseorang merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang karena akibat panjang angan-angan di dalam kehidupan dunia. Namun ketika dia kana'ah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya, maka dia ini adalah akibat dari seorang hamba yang merasa yang selalu mengingat kematian. Sebagaimana nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang banyak mengingat kematian adalah ridha dengan yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Menerima dengan pemberian sedikit yang Allah berikan kepadanya karena apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia ini sementara. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah. Beribadah dengan semangat. Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat mati. Ketika dia mengingat kematian dia berharap di saat ibadahlah Allah Subhanahu wa taala menjemput kematiannya, mengharapkan husnul khatimah, maka dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu-mampunya. Bisa salat, puasa, zakat, sedekah dan yang lain sebagainya. Zikrullah, silaturahim, menasihati seseorang, amar ma'ruf dan nahi munkar. Terus menerus dia berpindah dari satu ketaatan ketaatan yang lainnya birrul walidain, hadir di masjid-masjid ilmu, berusaha mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan dengan harapan semoga di salah satu sesi itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Mengharapkan kepada Allah agar dalam kondisi terbaik Allah memanggilnya. Man qala la ilaha illallah وما يبتغى بها وجه الله وما يبتغى بها إلا وجه الله وختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما في سبيل الله ختم له بها ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغي بها وجه الله ختم له به دخل الجنة Nabi SAW bersabda barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam mengucapkan ini hanya mengharapkan wajah Allah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata dan itu menjadi penutup amalnya surga dia dan barang siapa yang berpuasa sehari dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi penutup amalnya surga dia dan barang siapa yang bersedekah dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Dan itu menjadi penutup amalnya surga dia. Artinya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang menjadi penutup amalnya itu akan menjadi penyebab dia husnul khatimah kembali dalam keadaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang suka melupakan kematian, yang tidak mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga hal. Jika tadi mengingat kematian akan dianugerahi tiga hal, bergegas dalam bertaubat, memiliki hati yang kanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan yang ketiga ber, rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang suka melupakan kematian maka dia akan dihukum dengan tiga hal. Seseorang yang melupakan kematian bukan berarti dia tidak akan mati. Ya. Bukan berarti orang yang melupakan kematian itu bahwa dia tidak dijemput oleh kematian. Ada sebagian kita sudah jangan jemput-jemput kematian. Jangan lewat kuburan, jangan ini, jangan dan lain sebagainya. Sangat paranoid terhadap kematian dan yang berbau kematian. Apakah ada jaminan orang yang seperti itu malah tidak mati-mati? Lah, maka orang yang mengingat yang suka melupakan kematian, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Dia merasa usianya panjang. Tar. Kan masih muda. Belum tua. Tar. Kan masih bujang. Belum menikah. Tar. Belum ada pekerjaan. Tar kalau sudah bekerja. Tar belum pensiun. Masih masa produktif. Terus demikian. Dia tunda-tunda taubatnya seakan-akan dia akan sampai kepada masa penundaan itu. Masa, kalau muda merasa dia akan sampai tua. Ya. Kalau masa produktif dia merasa akan sampai pada usia pensiunnya. Yang belum menikah dia merasa bakal menikah. Yang belum punya anak merasa nanti bakal punya anak dan yang sebagainya. Apa jaminannya? Tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai ke sana. Di samping tidak ada jaminan pun kalau kita sampai kepada apa yang telah kita nantikan, apa jaminannya hati kita masih punya keinginan untuk taubat ketika kita sudah tua nanti. Takutnya karena dosa yang sudah menumpuk dalam dada ini menyebabkan seseorang sudah lagi tidak mikir terhadap dosa yang dilakukan, Tertutup. Ikhwatan iman rahimani warahimakumullah. Kemudian setelah dia menunda-nunda taubat, maka dia tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak terima. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Selalu kurang. Ya Allah kok segini. Kenapa kapan ditambah? Terus demikian. Sedangkan qanaah itu kekayaan. Karena memiliki hati yang selalu cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Itu bentuk kekayaan. Dan tidak ada yang lebih kaya daripada orang yang memiliki qanaah di dalam hatinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu syairnya, Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika Anda memiliki hati yang qanaah, hati yang cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu, engkau dan rajanya dunia ini sama. Sama. Orang kaya itu al-ghaniyyu laisa syai'in walakin an syai'. Orang yang kaya itu bukan kaya dengan apa yang dia punya. Orang kaya adalah yang tidak butuh dengan yang lain. Hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kaya. Kalau dia punya banyak harta, banyak hal yang dia dia menurut orang lain kaya, namun selalu dalam hatinya seperti neraka jahanam. Hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Irakus ini bukan orang kaya. Namun orang kaya adalah alhamdulillah dengan ini saya tidak butuh lagi yang lain. Saya tidak butuh lagi bantuan, tidak butuh apapun pertolongan dari siapapun kecuali dari Allah SWT Itu orang kaya. Adalah yang tidak membutuhkan dari yang lain kecuali dari Allah SWT wa iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga maka dia akan diazab, dihukum oleh Allah di dunia ini dengan malas dalam beribadah. Malas dalam beribadah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa sakaratul maut itu adalah hak. Wajaat sak sakratul maut bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Qaf dan sakaratul maut itu pasti terjadi. Pasti datang dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu Itulah yang kamu berpaling darinya, yang menghindar, yang menjauh dari sakaratul maut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sakaratul maut ini dirasakan oleh siapapun bukan sebagai azab. Jika orang beriman yang merasakan sakaratul maut bukan sebagai azab. Jika yang beriman bukan sebagai azab. Namun ini adalah sebagai cobaan terakhir yang dialami olehnya di kehidupan dunia untuk sebentar lagi dia merasakan lapangnya rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran jika misalnya ada hamba-hamba Allah yang saleh merasakan sakaratul maut yang memayahkan diri. Kita membaca dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Bashar, manusia terbaik. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Beliau merasakan sakit yang dengannya terjemput oleh kematiannya sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hari. Hampir seminggu. Sampai di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakara La ilaha illallah sesungguhnya mati itu ada sekarat. Sambil beliau memasukkan air tangannya ke dalam satu tempat air dan membasuhkan wajah. Beliau pingsan berkali-kali bertanya apakah sholat sudah didirikan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hanya satu amalan saja yang bisa meringankan seseorang dari sakaratul maut. Satu amalan saja yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mati di medan perang dalam syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid yang syar'i, bukan mati dalam jihad fitnah, ya, bukan mati dalam peperangan antara sesama Muslim saling membunuh sesama Muslim lah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah SAW ma yajidu syahidu min masil qatl illa kami kama yajidu ahadukum min min masil qursah hadis ini diriwayatkan oleh Turmudi Ibnu Majah Ibnu Hibban dan disahhasankan oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Al Jami' Al Saghir seorang yang mati syahid dia tidak merasakan sakitnya kematian melebihi sakitnya kalian ketika dicubit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lainnya kita membaca asar dari para sahabat. Abdu, sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu Beliau pernah ketika sehat walafiat beliau menyampaikan bahwa alangkah sayangnya seseorang ketika dijemput oleh kematian namun dia tidak menceritakan bagaimana rasanya sakaratul maut itu. Waktu sehat dia pernah ucap seperti itu. Di akhir hayatnya, anaknya melihat itu dan bertanya, Wahai ayah, engkau pernah berkata begini begitu, tolong ceritakan kepada kami seperti apa rasanya sakaratul maut. Amr bin Al-As mengatakan, Wahai anakku, rasanya seperti ada batu, ada gunung yang menindih dadaku. Ada gunung yang berada meninggi dada. Aku merasakan ada segumpal duri yang menahan di kerongkongan. Dan aku merasakan bahwa aku bernafas dari lubang jarum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan hadis-hadis tentang bagaimana proses seseorang mengalami kematian. Dan itu kita baca juga di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Hatta idha balagatit taraqi wa qila man raqa. Ketika seseorang rohnya sudah sampai di kerongkongannya. Wa qila man raqa. Maka dikatakanlah siapa yang bisa merukiahnya. Rukiah ini adalah cara pengobatan yang jika syariahnya dari Al-Quran dan Sunnah maka itu disyariatkan dan Sunnah dan boleh dan biasanya seseorang melakukan ruqyah ketika pengobatan konvensional atau pengobatan manusia sudah tidak mampu lagi melaksanakannya artinya harapan terakhir seseorang karena sudah pengobatan medis sudah tidak bisa melakukannya waqila man maka dikatakan siapa yang bisa meruqyahnya wa dhanna annahu al-firaq dan dia hakul yakin pada saat ini ini saatnya berpisah saatnya berpisah wal taffatis ketika lutut dengan lutut sudah ketemu sudah menempel sudah mulai dingin ila rabbika yauma idzinil masa tiga manusia digiring untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiznya dari Barra bin Malik radhiyallahu an, eh, Barra bin Azib radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ketika kami sedang memakamkan salah seorang sahabat kami dan kami sedang menanti kuburan lahat ini digali untuk sahabat kami ini Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk bersamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dan beliau menggaris-gariskan ke tanah sambil beliau mengatakan A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. Beliau membacanya tiga kali. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin min al-akhirati wa idbarin min ad-dunya, ja'ahu malak, nazalat ilaihi al-malaika, ka'annat wujuhahum asy-syams, ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, beriman. Ketika hari terakhir dia mulai menghadapkan wajahnya kepada akhirat dan membelakangi dunia. Di hari itu turun kepadanya malaikat. Malaikat yang terang benderang sampai Nabi SAW mengatakan wajahnya seperti matahari wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan mewangian dari surga. sumin humud dal basar. Dan malaikat ini bukan satu, bukan dua. Malaikat ini duduk di kanan kirinya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Faidah balakatil hulqun wa antum hina idin tanzurun Wanahnu nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la ketika seorang rohnya sudah sampai di kerongkongannya Dan surat al-waqiah dan pada saat itu kamu melihatnya kami wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la kami lebih dekat kepadanya namun kalian tidak melihat para malaikat-malaikat Allah lebih dekat kepada calon jenazah ini melebihi kita yang di sampingnya menyuarakan la ilaha illallah la ilaha illallah malaikat ini thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih malaikat yang putih bersih yang terang benderang ini duduk di kanan kirinya hamba yang beriman memberikan hiburan dia membawa kain kafan dari surga membawa wangian dari surga dia memberikan semangat kepada orang yang akan meninggal dunia ini bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu ini hari hadal yaumul ladzi kunta ini hari yang telah dijanjikan kepadamu iya seumur hidupmu kamu beramal dengan amal yang saleh yang kamu nanti apa hari kematian tidak ada yang memisahkan dirimu dari rahmat dan ampunan Allah kecuali al-maut pintu yang wajib dimasuki oleh setiap manusia maka ada dari hamba Allah yang saleh ketika di akhir hayatnya ditanya kaifa asbah? Bagaimana keadaan Maka hamba Allah yang saleh ini beliau mengatakan bagaimana dengan seorang hamba yang dari sejak mudanya mengisi hidupnya dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Menahan diri dari hawa nafsunya. Mengisi hidupnya dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada rahmatnya. Yang aku nanti-nanti hari ini kata dia. Maka dia mengatakan, "Ya ahlan wa sahlan ya maut." Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai kematian. Aku menunggu. Karena yang memisahkan kita dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang tidak menyebabkan kita belum bisa bertemu dengan mereka adalah kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah diberi semangat seperti ini, maka dia sangat bersemangat untuk menanti kematiannya. Dia menunggu. Maka datanglah malakul maut. Duduk di sisi kepalanya. Malakul maut ini mengatakan, Ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang baik. Keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. malakul mau memanggilnya dengan baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fatasilu ruhuhu kama tasilu fatakhruju kama tasilu al-qatra min as Maka keluarlah rohnya dari jasadnya seperti ketika kita menuang air dari tempat minumnya. Dengan mudah roh itu keluar. Dengan mudah roh itu keluar. فيأخذها فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين ketika ruh itu sudah keluar dari jasadnya maka dipegang oleh malakul maut namun sekejap mata direbut oleh malaikat-malaikat yang tadi menanti hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanut maka oleh malakul maut ruh ini oleh malaikat yang dari tadi menanti ruh itu ditaruh di kain kafan yang telah mereka sediakan. Diberi wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka tersebarlah semerbak harum yang luar biasa dari ruh itu seperti semprotan wewangian yang terwangi yang paling ada di muka bumi. Menyebarkan semerbak bau harum Orang saleh seperti itu. Orang saleh di dunia tidak menyisakan kotoran. Orang saleh di dunia memberikan kebaikan dimanapun dia berada. Maka matinya pun demikian. Menyebarkan semerbak bau, bau yang sangat harum. Faya saadu biha. Maka dibawa naiklah ruh ini. Fala yamurruna biha ala mala'in milal ala mala'in milal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruhu maka setiap mereka melewati rombongan malaikat rombongan malaikat bertanya ruh siapa yang harum ini siapa dia yang menyebarkan semerbak harum yang seperti ini fayaquluna fulan bin fulan maka disebut namanya ini si fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammawnahu biha fid dunya disebutlah nama terbaiknya ketika mereka hidup di dunia. Oh ini si fulan yang suka amar ma'ruf nahi munkar, si fulan yang suka menyambung silaturahim, si fulan yang suka berpuasa, si fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Hatta yang tahu biha ila sama. Sampai kepada langit pertama. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Minta dibukakan maka dibukakanlah. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka malaikat yang ada di langit pintu langit pertama ini mengantarkan sampai menjelang pintu langit berikutnya. Hatta yantahiya biha ila sama' allati fiha Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai berakhir kepada langit ketujuh yang di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. فيقول الله عز وجل maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض catatlah hambaku إني di dalam عليين kebalikan dia ke tanah وإلى فإني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجكم يخرجهم تارة أخرى Karena dari tanah aku ciptakan manusia. Kepada tanah aku akan kembalikan mereka. Dan dari tanah aku akan membangkitkan mereka nanti untuk kedua kalinya. Fatu'adu ruhuhu ila jasadih. Maka rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujrisani, Maka di saat itu datanglah dua orang malaikat dan mendudukkan hamba itu. Siapa malaikat itu? Munkar dan Nakir. Kita akan bertemu dengan dia. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana suasananya. Bagaimana sosok malaikat itu. Seperti apa tempat ujian dari fitnatul mamah, fitnatul qabr, fitnah kematian ini. Fayaqulani lahu man rabbuh dan malaikat ini bertanya siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Maka hamba beriman ini mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu ma dan bertanya lagi apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu maka dua malaikat itu bertanya lagi, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa yang telah diutus kepadamu? Fayaqul, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul fayaqulani ma ilmu ditanya apa ilmumu fayaqulun fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu ilmuku saya membaca Al-Qur'an saya beriman kepada Al-Qur'an dan saya membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama. Maka adalah penyeru dari langit. An sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku telah berkata benar. Maka berikanlah kepadanya hamparan dari surga. Firash, hampar, permadani dari surga. Berikan untuknya permadani dari surga. Bukakan untuknya pintu-pintu surga fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kalau surga yang dibuka, maka cahaya surga itu sampai ke kuburnya. Harumnya surga itu sampai ke tempatnya. Fayafsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Dilapangkan kuburnya sejauh mata dia memandang. Nikmat yang luar biasa. Dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana malakul maut, eh malakul malak mukar nakir menyampaikan, ditujukan itu istanamu di surga. Itu keluargamu, pelayan-pelayanmu di sana menanti Bukan waktunya kamu ke sana. Nanti, bukan sekarang. Tunggu waktu. Namun dia sudah melihat itu semuanya. Dia telah mendapatkan cahaya terangnya. Dia merasakan bau harumnya di tempat peristirahatannya saat Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanut thiyab tayyibur rih. Kemudian datang seseorang bajunya sangat bagus. Baunya sangat harum. Fayaqul orang itu berkata, orang yang pakaiannya sangat bagus ini dengan bau yang sangat harum ini berkata, Abshir billadhi yasurruk." Bergembiralah dengan apa yang telah datang, telah sampai kepadamu dari kebahagiaan-kebahagiaan ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka hamba beriman ini bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Siapa dirimu ini?" Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa, kebaikan. Siapa engkau? Fayaqul, maka orang itu mengatakan, Ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Aku amal solehmu. Ketika kamu menjadikan aku sahabatmu di dunia, maka di barzakh di masa penantian ini Allah perintahkan aku untuk menemani. Fayaqul maka hamba ini melihat bagaimana pelayanan Allah, sambutan Allah kepada hamba ini. Disambut dengan sedemikian rupa dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya pada malam pertama di kuburnya. Maka dia berkata, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Segerakan kiamat supaya aku bisa segera kembali kepada keluargaku dan harta kepemilikanku. Setiap hamba yang beriman saat ini di kuburnya minta supaya kiamat disegerakan. Sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa innal abdal kafir. Adapun hamba yang kafir, fi yaumin qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Nazala ilaihi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh. Hamba yang kafir dalam riwayat yang lain yang fajir, yang zalim, Datang kepadanya malaikat dari langit sebelum dia di hari terakhir dia hidup di dunia. Ketika dia menghadapkan wajahnya untuk menuju akhirat, datang kepadanya malaikat hitam. Wajahnya hitam. Ma'humul musuh. Mereka membawa kasut dari neraka. Fayajlisuna muddal basar. Malaikat ini duduk juga di samping kanan kirinya. Maka orang-orang yang fajir, yang paling gelisah di akhir hayatnya. Tidak sedikit dari mereka berteriak-teriak. Tidak sedikit dari mereka mengeluh kesakitan dan yang lain sebagainya. Karena malaikat datang dengan sambil memukuli wajah dan punggung mereka. Akhriju anfusakum. Keluarlah ruhmu. Waliyadu billah. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Dalam kondisi seperti ini, dalam ketakutan seperti itu, datang malakul maut. Datang malakul maut. Duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah." Wahai jiwa yang busuk. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Segera kamu keluar menuju murka Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala fatatafarraqa fi jasadi maka ruh ini ketakutan bergetar bergoncang di dalam darah di dalam jasadnya ini menambah sakit ditambah kesakitan ruh yang ketakutan dalam jasad seorang hamba ketika dicabut fayantazi'uha maka dipaksa ditarik oleh malakul maut ini kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul seperti ditariknya ikatan rambut yang nempel di karpet yang basah. Sehingga ketika dicabut, ikut juga ikut juga sebagian besar dari saraf-sarafnya terpotong juga. faya khuduha, Maka dicabutlah. Ketika diambil, maka tidak dilepaskan sekejap mata pun kecuali diambil oleh malaikat yang hitam legam yang dari tadi menanti sejauh mata memandang. Ditaruh di kasut tadi fayakhruj minha ka'antani hab khabithatin wujidat ala wajhil ard maka terkeluar keluarlah bau yang sangat busuk dari roh ini bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi fayas'uduna biha dibawa naik ke atas fala yamurruna biha ala mala'in milal malaikati illa qalu dan setiap melewati rombongan malaikat berkata para malaikat ini mahadihi ruhul khabithah Siapakah pemilik ruh yang busuk ini? Siapa dia? Fayaquluna fulan bin fulan aqbahi asma'ihi allati kanu yusammaunaha yusammauna biha fid dunya. Ini adalah rohnya fulan bin fulan dengan sebutan nama terburuknya yang dia miliki ketika hidup di dunia. Ini dia si tukang fitnah. Ini dia si pembunuh. Ini dia si ini. Ini dia si tukang pengadu domba ini dia ini dan sebagainya. Ini dia si tokoh bid'ah dan yang semisal. Hatta yang yantahiya biha ila sama'id dunia Sampai kepada langit di dunia. Sampai langit bumi, langit pertama, langit yang paling bawah. Fayustaftahu lahu fala Minta dibukakan tapi tidak dibukakan oleh malaikat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40 la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit dan dia tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jauh. Tidak dibukakan pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Ini mustahil. Onta lupa masuk lubang jarum mustahil. Sebagaimana mustahilnya itu, mustahil pula orang yang kafir dan mati dalam kekafiran masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baikulullah azza wa jalla. Maka Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catatlah catatan hambaku ini, catatan namanya ini di dalam si jin di bumi yang paling tanah, yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha, maka dilemparkan ruhnya, dibuang ruhnya. Nabi kemudian membacakan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi rihu ila makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dia itu dilemparkan dari langit, maka dia disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu ila jasadi. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisani datanglah dua orang malaikat dan menundukkannya. Fayaquluna man rabbu? Maka bertanya malaikat ini, siapa Tuhan? Dia mengatakan, ha ha la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa manusia yang diutus kepadamu? Dia juga mengatakan, ha ha la adri. Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama' Maka ada penyeru dari langit an kadzib. Fa'afrishuhu minan nar. Dia telah berkata bohong. Hamparkan baginya hamparan di neraka. lahu baban ila nar. Bukakan baginya pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka sampailah ke kuburnya panasnya api neraka itu dan uap racunnya sampai ke sana. Ini azab. Dalam surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya. Siang dan malam sejak ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para pengikutnya di Laut Merah ditunjukkan azab api neraka siang dan malam. Sudah berapa ribu tahun. Demikian pula sebelumnya kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan dalam tenggelam air air banjir yang luar biasa di zaman beliau. Sejak hari mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah siang dan malam diazab di kuburnya. Diazab di alam barzakh. Ghuduwan wa ashiyah siang dan malam. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Dan nanti ketika terjadi hari kiamat, baru dia merasakan siksa yang terpedih yang dia rasakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Azab kubur lebih ringan daripada azab neraka. Maka azab kubur ini jika juga mungkin dirasakan oleh hamba Allah yang beriman yang pelaku dosa-dosa besar dalam kehidupan dunia ini. Dan ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengadabnya, jika Allah menghendaki Allah memaafkannya. Adab kubur ini lebih ringan adalah karena tidak ada tashhir, tidak ada pengungkapan aib di depan manusia yang lain. Beda dengan azab neraka jahanam di depan seluruh makhluk, di depan semua manusia. Di depan orang-orang yang kita kasihi, yang kenal kita. Mereka melihat. Na'udzubillah seseorang diadab di depan suaminya, di depan istrinya, di depan orang tuanya, di depan anak-anaknya. Itu yaumul mahsyar. Itu hari kiamat. Namun di kuburnya tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibukakan pintu neraka, diberikan hamparan baginya dari api neraka. Tidak cukup sampai di sana, tidak cukup sampai di sana. Fayudayyaku lahu qabruhu, maka disempitkanlah kuburnya hatta takhtalifa adla'uh disempitkan kuburnya sampai rusuknya ketemu dengan yang satu dengan yang lain bergemeretak tulang rusuk kanan dengan kirinya ini bertemu satu dengan yang lain Kemudian belum selesai ya azab itu sampai di sana. Datang seseorang qabihul wajh, muntinur rih, seseorang wajahnya busuk, buruk, baunya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'u. Bergembiralah kamu dengan hari yang mencelakakan dirimu hari ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul man anta? Maka orang ini yang dalam keadaan tersiksa itu bertanya, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Wajah wajah yang membawa keburukan. Fayaqulu ana amaluka al-khabith. Aku adalah amal burukmu, dosa-dosamu. Yang kamu jadikan aku teman ketika hidup di dunia. Maka kamu karena engkau jadikan aku teman di dalam kehidupan dunia, Hari ini Allah perintahkan aku untuk menemanimu di masa penantian ini. Diazab, tersiksa, ditunjukkan siang dan malam tempat penyiksaan terakhir yang akan dia rasakan kelak di akhirat. Ditemani dengan seseorang yang buruk rupa dan bau yang sangat busuk. Maka orang ini melihat bagaimana DP yang dia rasakan down payment yang dia rasakan, uang muka yang dia terima pada malam terakhirnya seperti ini. Dia mengatakan, Ya Rabbi la tuqimisa. Ya Allah, jangan jadi kiamat. Jangan sampai ada kiamat. Karena kalau kiamat, lebih parah lagi. Lebih mengerikan lagi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Qabr, kuburan ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah pemandangan yang paling mengerikan. Pemandangan yang paling mengerikan. Tempat yang mau tidak mau masing-masing kita punya jatah di sana. Ketika kita melihat jenazah saudara kita, kita melihat bahwa dia dilucuti pakaiannya. Dihamparkan di dipan kan? tempat berakhir ber berbaringnya untuk menanti untuk dia dimandikan dan dikafinkan dan seterusnya. Kita melihat saudara kita ini sebelumnya juga hidup seperti kita. Berpakaian, memakai jam tangannya sendiri, memakai kacamatanya sendiri. Sebagaimana dia kita pun juga akan mengalami seperti itu. Kapan kita memakai pakaian kita sendiri dan orang lain yang melepaskannya. Orang lain yang melepaskan jam tangan yang kita pakai, melepaskan kacamata yang kita pakai. Yang biasa kita mandi sendiri, orang lain yang memandikan kita. Pasti itu. Ketika kita melihat saudara kita, kita harus melihat diri kita juga punya tempat yang sama di sana. Inilah tafakkur yang selalu diajarkan oleh salafun Salih terdahulu. Ketika Ummu Darda radhiyallahu anha ditanya, "Apa ibadahnya suamimu yang paling banyak?" Ibadahnya suamiku adalah tafakkur, banyak bertafakkur. Anas bin Malik radhiyallahu an kana aktsara ibadatihi tafakkuran. Yang paling banyak dari ibadahnya adalah bertafakkur. Apa yang ditafakkurkan, apa yang dia renungkan? perjalanan terakhir yang ditempuh, yang dijalani oleh setiap hamba. Dia memikirkan bagaimana hari terakhir. Siapa malakul malaikat yang akan menjemputku nanti? Apakah yang berwajah putih bersih seperti matahari atau hitam legam dengan membawa kasut dari neraka jahanam? Bagaimana aku menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir? Bagaimana nanti ketika dia dibangkitkan? Dan itu lebih mengerikan. Yaumul mahsyar lebih mengerikan lagi. Dengan fenomena apa yang dialami sesudahnya. Manusia yang saleh yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulianya. Dengan dikenakan jubah bagi mereka, diberikan tunggangan bagi mereka di ar di mahsyar. Mereka datang menghadap ke medan mahsyar itu kepada kepada mahsyar ini dengan menunggang kendaraan kendaraan mereka. Sedangkan para pelaku dosa maksiat dan orang-orang kafir dengan diseret dengan wajahnya di bawah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Sebagaimana sudah sebuah riwayat yang sampai kepada yang diriwayatkan beliau dikatakan wahai Amirul Mukminin Disebutkan surga kepada engkau tidak menangis. Disebutkan neraka tidak menangis. Disebutkan kubur engkau menangis sampai basah janggutmu. Beliau kemudian mengucapkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah rumah pertama kita di kampung akhirat kita. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyar wa in lam minhu fama ba'dahu asyad jika selamat di kuburnya sesudahnya akan lebih mudah lebih nikmat jika tidak selamat di kuburnya sesudahnya lebih mengerikan lebih menyusahkan karena azab neraka jahanam itu bukan semakin kurang bukan semakin meredup namun azab neraka jahanam itu semakin dipanaskan Fadhuku falan nazidakum illa azab. Rasakanlah karena tidak akan kami tambahkan kecuali azab. Volume azab itu bukan berkurang dalam neraka jahanam, namun tiap harinya semakin bertambah. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari suul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan ruh yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Uwana dan yang lainnya, Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais dan juga dalam kitab ta'liknya atas syarah akidah atau hawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa usia kita sebagai tambahan-tambahan kebaikan. Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kehidupan kita di dunia. Karena kita hidup di dunia, memperbaiki kehidupan kita di akhirat karena ke sana kita akan kembali. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari segala fitnah-fitnah di dunia ini dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita istirahat kita dari segala dosa dan maksiat dan tempat beristirahat kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya aku qauli hadza wallahu taala ala wa alam bissawab silakan jika ada yang bertanya Seorang yang meninggal di tempat yang tidak baik misalnya di tempat yang kotor toilet misalnya apakah itu tanda buruk atau tidak hal ini bisa jadi seperti itu namun kita tidak tidak boleh menghukumi saudara kita secara zahir dari apa yang kita lihat kecuali kalau dia memang sedang melakukan suatu dosa artinya matinya misalnya sedang bermaksiat jadi dilokalisasi misalnya waliyahulillah. Ini adalah su'ul khatimah. Itu adalah su'ul khatimah. Atau lagi bunuh diri. Waliyahulillah. Nah, seorang yang mati dalam keadaan seperti ini, jika dia masih seorang muslim, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia masih punya hak sebagai seorang muslim untuk disolati dan yang seterusnya. Ya haknya sebagai seorang muslim. Maka kita berikan haknya sebagai seorang muslim. Jangan sampai karena kita melihat dia misalnya bunuh diri misalnya, terus kita tidak mau menyolatinya. Terdapat riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya beliau tidak menyolati, tidak mau menyolati seseorang yang masih punya hutang, misalnya. Namun hal ini hanya berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga ulil amr, pemimpin atau seorang dai yang di, dilihat kedudukan dan posisinya di hadapan masyarakat, maka seorang yang memiliki posisi seperti itu, imam ahlul bid'ah misalnya, tokoh bid'ah, tokoh kesesatan, tokoh liberal, hal-hal yang seperti ini, pelaku-pelaku dosa maksiat yang di depan masyarakat umum dia melakukannya tanpa malu, maka para tokoh-tokoh agama, jangan ikut menyolati dan memakamkannya. Allah Alhamdulillah. Apakah benar ruh itu dalam tiga hari di sini dan tujuh hari di sini? Tidak ada sama sekali seperti itu. Itu adalah keyakinan Hindu. Ya, meyakini bahwa ruh masih beserta keluarganya di tiga hari pertama, tujuh hari pertama, empat puluh hari pertama, dan kemudian pamitan dan yang lain sebagainya. Itu adalah keyakinan Hindu. Hanya ada di kitab-kitabnya orang Hindu, tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalil ada dalil yang menyatakan proses pencabutan roh akan sulit apabila di dalam tubuh seseorang terdapat jimat? Tidak ada dalil secara khusus. Namun kesyirikan adalah akbarul kabair. Syirik jimat adalah akbarul kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Terlebih ketika seorang memakai jimat dan bergantung kepada jimat, jimat itu dia bergantung kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, kepada jin, kepada syaitan dan yang lain sebagainya maka itu adalah tambahan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sakaratul maut dengan membawa seperti itu. Untuk meringankannya, jangan menunggu untuk diringankan oleh orang lain. Jika masih pakai seperti sekarang ini lepas, bertaubat kepada Allah, bakar jimatnya. Dan jika diringankan misalnya diambil jimatnya, dibakar atau dibacakan rukyah sehingga dia mudah meninggal dunia, bukan berarti dia selamat dari azab sesudahnya. Allahu a'lam bishawab. Apa boleh kita niat berkorban untuk orang yang sudah meninggal sedangkan saya sudah bernada? Berniat untuk berkorban untuk orang lain, untuk orang tua misalnya atau pasangan hidup kita, secara khusus tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Wasallam secara umum mengatakan Allahumma hada minni wamin ahli baiti wa ummati. Ya ketika beliau menyembelih hewan kurban mengatakan Allah taqabbal minni wa min ahli baiti wa ummati. Ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Namun tidak secara khusus Nabi saw Alaihi Wasallam berkorban untuk seseorang dari keluarga beliau yang sudah meninggal dunia. Jika sudah bernazar, wallah alam bisa bayar nazarnya, ya namun ya karena ini termasuk khilaf di antara para ulama karena sebagian ulama ada mengatakan boleh karena berdasarkan ucapan doa Nabi SAW yang sifatnya umum ini tadi. Namun yang rajih, yang rajih adalah tidak boleh secara khusus berkorban atas nama seseorang. Allahu alam bisa Apa bedanya mayit dan jenazah? Sama. Mayit dan jenazah itu sama. Allah alam bisawab. Jika seseorang dirukyah, apakah bisa menyebabkan seseorang itu tidak termasuk bagian dari 70 golongan, 70 ribu golongan yang terbebas, yang selam, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Tidak mesti demikian. Orang yang dirukyah tidak selalu terkena hadis Nabi SAW yang dia ini terbebas dari uh, azab dan hisab. Karena yang terkena itu adalah yang mereka minta dirukyah kalau ada seseorang dari kita sakit, kemudian saudara kita menjenguk dan langsung merukyah kita tanpa kita meminta, tidak ada masalah. Kita tidak minta dirukyah. Ya, atau yang meminta saudara kita datang memanggil seorang ahli rukyah, merukyah kita bukan kita yang memintanya, tidak ada masalah, tidak termasuk dari orang yang minta dirukyah. Maka di antara kita jika menjenguk saudara kita yang sakit, jangan sampai dia minta dirukyah, segera rukyah. Karena rukyah ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al Qur'ana mahjura dan berkata Rasulullah Tuhanku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang dijauhi. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antara bentuk menjauhi Al-Qur'an adalah tidak berobat dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita menjenguk saudara kita, bacakan doa-doa ruqyah. Bismillah, bismillah, bismillah, a'udzu billahi min syarri ma ajidu wa hadir. Allahumma rabban nas adhibil ba'si isfi anta syafi la shifa ila shifa wa shifa la yughadiru saqama. Allah as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfik. Baca doa-doa ruqyah kepada orang tersebut. Bacakan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada di antara doa Nabi SAW dalam doa ruqyah di ya as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi dibaca tujuh kali ketika menjenguk orang sakit Kata Nabi SAW, jika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sembuh, maka dia akan sembuh. Jika ditetapkan sampai ajalnya, maka akan dimudahkan wafat, dimudahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan pernah anak coba, ya, saya ber, tak, berkunjung seorang yang sakit, saya bacakan doa Sallallahu Alaihi. Saya pulang, katanya sudah sakit, sudah parah, tiga hari atau empat hari di rumah sakit, saya belum sampai rumah disampaikan beliau sudah meninggal dunia. Allahumma musta'an wa rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makmum ketika imam baca Fatihah. Bagaimana sikap makmum ketika imam membaca Al-Fatihah waktu jahat? Apakah makmum mendengar atau mengikuti? Mendengarkan. Ini ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih insyaallah adalah cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka perhatikanlah ya dan diamlah supaya kalian dirahmati dan para ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait di dalam salat. Allah a'lam besar Hukum membaca basmalah ketika imam baca Apakah Al-Fatihah eh, apakah basmalah tetap dibaca? Basmalah apakah itu ketika jahar atau sir tetap dibaca? Fatih basmalah bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah. Jangankan basmalah Ta'awudnya juga harus dibaca. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dibaca di setiap rokaat sholat kita. Ya, ketika sir maka kita baca dengan sempurna, ketika jahar cukup dengan bacaan imam. Allah a'lam Bagaimana membersihkan harta dari hasil korupsi? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada yang berhak. Allah a'lam Kembalikan kepada yang memiliki harta. Apakah seorang yang habis terbakar, meninggal dunianya, habis jadi debu, ya, atau hanyut di lautan dimakan ikan misalnya? Apakah dia juga mengalami fitnah kubur dan azab kubur? Nah, dia tetap dia akan mengalami hal itu. Ya, karena dikatakan fitnah kubur atau azab kubur karena secara umum manusia dikubur. Ya. Yang benar adalah mereka itu dicoba, diazab, di, diberi nikmat semuanya di alam disebut dengan alam barzah bukan alam kubur. Alam barzah. Allahu alam bishawab. Jika kita ber, apakah bersilaturahim kepada saudara yang mencari nafkah dengan riba? Bersilaturahim kepada mereka kita lakukan dalam bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Silaturahimnya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan didiamkan. Ketika kita mengetahui dia melakukan riba, jangan didiamkan. Amar ma'ruf nahi munkar nasihati. Namun ketika dia ketika dia mau bertaubat kepada Allah, alhamdulillah ketika dia tidak bertaubat maka kita jauhi. Ya, jangan dijauhi sebelum dilakukan nasihat eh, dan dakwah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan wajah Allah adalah ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat di surga. Ya, mengharapkan wajah Allah, kita beribadah kepada Allah siang dan malam. Ya, di dalam adalah insyaallah adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Sebagaimana ketika kita beribadah di dunia merindukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dia lakukannya, sore merindukan yang dicintainya, dia akan rindu untuk melihat wajahnya pada hari akhirat. Maka itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah adalah melihat menanti kapan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazira Pada hari itu akan wajah bersinar berseri ketika dia melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan eh, pertanyaan minta diceritakan tentang kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam hadisnya panjang saya tidak jawab karena penjelasannya panjang Allah alam akan ditanyai oleh malaikat setelah benar hidup. Seseorang di barzahnya Apakah aktivitas hidupnya ya ada, pertanyaan seorang dikuburnya apakah dia hidupnya merasakan nikmat atau azab saja sebagaimana kita hidup di dunia ini dan sebagainya? E, dominan kehidupan di dunia beda dengan kehidupan di akhir di barzakh dan beda di akhir. Kita ini ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Di dunia ini jasad kita lebih dominan daripada ruh kita. Jadi ketika jasad kita nikmat, roh kita juga merasa tentram. Ketika jasad kita tersakiti, gerak dan lain sebagainya, roh kita juga menjadi gelisah. Di alam barzah sebaliknya. Rohnya lebih dominan daripada jasadnya. Jadi nikmat atau azab yang merasakan itu rohnya bukan jasadnya. Ya, nikmat atau azab di alam barzah roh bukan jasad. Namun bisa jadi berdampak kepada jasad. Bisa jadi berpengaruh maka seorang terkadang di, diberikan nikmat yang luar biasa setelah sekian puluh tahun, ratus tahun dibuka kuburnya masih utuh. Ada yang sebaliknya baru dimakamkan dua jam, tiga jam digali, hancur berantakan. Ini dampak dari azab sebagian dampak yang ditunjukkan oleh Allah dari azab kubur namun tidak selalu seperti ini tidak selalu seperti itu Allah yang Ada orang tua yang usia 85 tahun ketika dulu sering berhubungan dengan dukun ya, dengan orang pintar dan banyak menyimpan benda-benda keramat. Apakah harus dirukyah? Yang paling mendasar dari orang tersebut adalah bertauhid kepada Allah. Obat yang paling dasar adalah tauhid. Boleh dirukyah. Bacakan surat Al-Baqarah. Ya, sering-sering bacakan surat Al-Baqarah. Kalau dia masih masih bisa membaca beribadah kepada Allah, supaya dia tetap mendekat diri kepada Allah SWT membaca Al-Quran bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena seorang yang melakukan kesyirikan jika dia bertaubat Allah maafkan ya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun Allah sebutkan bahwa di antara ciri mereka tidak berdoa kepada sesembahan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa Barang siapa yang melakukannya maka dia masuk ke dalam lembah dalam neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan perbuatan dosanya itu dengan kebaikan-kebaikan dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada yang bertanya tentang usia umat Muhammad, umat Islam itu 1400 sampai 1500 tahun saja. Apakah doa untuk uh, nah yang menetapkan ini adalah penetapan yang salah. Ya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, Anisa, mata sah kapan kiamat? Nabi berkata, Mal mas'ulu anha bi'a'lama as sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya Muhammad Alaihi sallallahu Wasallam, Yang bertanya Jibril alaihi salam tidak tahu kapan kiamat. Maka jika ada ustadz yang mengatakan membatasi oh, pada usia umat Islam ini seperti ukurannya begini begitu, tidak ada ya, itu bertentangan dengan nas-nas yang sahih dari Rasulullah Sallallahu SAW. wasallam. Adakah doa untuk meringankan sakaratul maut? Secara khusus wallahu alam bisawab saya tidak pernah tahu doa yang khusus untuk diringankan dari sakaratul maut. Ada doa yang ma'ruf, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut dan seterusnya namun itu tidak bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seorang Muslim selama beriman akan masuk surga, tapi terlebih dahulu masuk neraka? Apakah dosa-dosa kita akan diadab dengan neraka kemudian baru masuk surga? Tidak. Ya, tidak setiap Muslim yang berdosa harus masuk neraka terlebih dahulu dan tidaklah setiap dosa itu harus diadab terlebih dahulu untuk dimasukkan surga. Fama man thaqulat mawazinuhu fahu huwa fi radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah wa adraka narun hamiyah. Adapun orang yang lebih berat amalan kebaikannya daripada dosa-dosanya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia meridhai. Adapun yang lebih ringan adalah kebaikan-kebaikannya baru dia kembali ke masuk dalam api neraka. Jadi tidak selalu dibakar dulu di api neraka baru masuk surga. Ya, ketika kebaikan kita lebih banyak, maka selamat kita dari azab api neraka, tidak pakai mampir ke dalam neraka. Ini yang harus kita usahakan. Maka Nabi SAW bersabda, Itaqillaha haithu makunta wa atbi'i sayyiatil hasanata tamhuha wa khalikin nasa bi hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menghapuskannya dan berakhlak yang kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Apakah hukuman terberat bagi istri yang tidak taat kepada suami? Ini pertanyaan pasti dari suami. Wallah alam, istrinya ada atau tidak? Apakah bisa menyebabkan adab di kubur atau adab yang lainnya? Seorang suami jika mengetahui istrinya tidak taat, dia harus pandai memaafkannya, mendoakannya untuk dengan doa yang baik dan memperbaiki taatnya kepada Allah. Ini pertama nasihat anak kepada diri anak sendiri dan kepada para suami. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka hubungan kita dengan sesama makhluk akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketidaktaatan itu adalah karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian salafus saleh mengatakan inni la asillaha wa inni la atara la inni la ara atharaha fi ahli baiti wa dabati. Aku pernah ber berdosa berbuat maksiat kepada Allah dan aku lihat dampak dosa itu pada perilaku keluargaku dan kendaraanku. Ya, itu sampai melihat Subhanallah karena maksiatku kepada Allah dia tidak taat kepada ya jadi itu yang pertama diperbaiki apakah itu berdampak dosa jelas jika itu berdampak dosa apakah berdampak azab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang hak suami yang sangat besar dan sampai Nabi mengatakan jika boleh memerintahkan sujud maka diperintahkan sujud kepada suami juga Nabi SAW menyebutkan di antara haknya andai kata seorang suami memiliki luka yang bernanah dan dijilat oleh istrinya maka belum sampai menunaikan haknya. Hak yang sangat besar jika itu disia-siakan maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan azabnya. Namun jika suami yang saleh yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia tega ingin mengharapkan azab bagi istri? Ya, harus pemaaf, harus pemaaf. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh kalian apa ya selanjutnya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru namun jika kalian mau memaafkan kalian mau berlapang dada kalian mau memaafkan ya mengampuni ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa menghadapi musuh di dalam rumah tangga kita itu adalah dengan mengampuni, memaafkan, berlapang dada. Ya kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh terdahulu <clears throat> bahwa kebaikan kita, lapang dadanya kita, pemaafnya kita insya Allah akan berakibat yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah besar. Apakah amal yang diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal akan meringankan azab di kuburnya? Pertama, jangan pernah menghayalkan kedua orang tua kita diazab di kubur. Ya, jangan pernah menghayal, kedua orang tua saya lagi diazab, maka saya beramal untuk meringankan azabnya. Kita tidak tahu orang tua kita diberi rahmat atau diazab oleh Allah. Namun seorang hamba yang beriman ketika sudah mendekati ajalnya dan melihat alam akhirat, rajanya harapnya yang harus lebih dominan. Dia mengharapkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika kita memohonkan istighfar untuk kedua orang tua kita, beramal untuk kedua orang tua kita, tujuannya adalah untuk menempatkan kedudukan mereka lebih tinggi dari tempat yang semestinya. Sebagaimana hadis yang sahih dari Imam Ahmad ketika Nabi SAW menyebutkan uh, seorang tua yang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini sedangkan amalku tidak seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Istighfari waladika lak," karena anakmu yang beristighfar untukmu. Allah muliakan orang tuanya dengan semulia-mulianya. Allah musta'an. Wala Allah Allah. Ada yang memiliki hutang cicilan di bank syariah namun ingin umrah mana yang harus diutamakan umrah atau melunasinya hutang ini sifatnya kontinu artinya terus menerus berakhir kata dalam pertanyaan adalah dua tahun lagi akan datang maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jika berangkat umrahnya tidak menghalanginya untuk melunasi hutang-hutangnya cicilan itu yang tidak menghambat dia untuk melanjutkan membayar cicilannya, maka boleh dia melaksanakan umrah walaupun masih memiliki cicilan tersebut, tidak harus nunggu hutangnya lunas baru dia berangkat umrah. Namun jika dia berangkat itu menyebabkan terhambatnya cicilan tersebut dan dia berdalih dengan itu, maaf karena umrah saya tidak bisa bayar cicilan, maka jangan dia berangkat umrah dahulu. Allah Alhamdulillah. Jika kita salat sendiri dalam salat subuh, maghrib, isya, apakah kita harus uh, menjaharkan suara? Wala tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Janganlah kamu menjaharkan suaramu dalam salat dan jangan terlalu perlahan wabtaghi baina dzalika sabila dan carilah pertengahan di antara itu. Jadi bacaan itu adalah yang telinga kita sendiri saja yang mendengarnya jadi bukan tersembunyi sama sekali gitu, sehingga kita tidak mendengar apapun, namun kita membacanya dengan telinga kita sendiri. Seperti itu. Jadi telinga kita sendiri mendengar. Allah Bismillah. Ini yang bisa yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Semua kita yang hadir di sini pasti tergantikan dengan generasi yang lain ya, semua yang hadir di sini pasti sirna dan digantikan dengan generasi yang baru yang bisa jadi mereka semua tidak mengenal kita. Namun setiap kita yang telah meninggalkan alam dunia menuju ke alam barzakh ke alam akhirat kita di setiap saat waktu yang kita jalani kita pasti disibukkan akibat apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia Ketika seseorang adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir hayatnya di, di alam barzakhnya dia disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu sibuk. Syughul, sibuk. Namun sibuk dalam kesenangan. Sibuk dalam kesenangan. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya naudzubillah orang-orang kafir, orang-orang pelaku dosa dan maksiat, mereka juga sibuk dalam azab dan siksa.